Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kita masih berada pada kalamnya Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani, imam ahli Sunnah wal jamaah. Kita lihat sini Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala bagian atas halaman 48 bagian atas itu matannya barakallahu fikum. Dilihat baik-baik matannya itu. Wala nata'addal Qur'an wal hadis. Dan kita tidak melewati, tidak melampaui batasan Al-Qur'an dan hadis. Dalam masalah asma wa sifat, ahlu sunnah tidak melewati, melampaui batasan hadis dan Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis itulah yang kita ambil. Karena masalah asma wa sifat apa kemarin? Tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan bikin sendiri. Enggak boleh kita bikin sendiri. Paham ya? Asma wa sifat enggak boleh kita bikin sendiri. Enggak ada akal ikut campur situ. Paham ya? Harus berlandaskan berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu beliau mengatakan wala nata'addal Qur'an wal hadis. Dan kita tidak melewati, tidak melampaui batasan Al-Qur'an dan hadis. Masya Allah. Kita lihat bawah itu, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, hadza yu'akkidu ma sabaqa anna al-asma' wa sifat tauqifiyatun Masya Allah. Ini menguatkan menguatkan ungkapan perkataan yang telah lewat bahwasanya nama dan sifat tauqifiyah. Nama dan sifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu terhenti di atas apa? berhenti di atas dalil. Paham ya? Tauqifiyah itu maksudnya berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa kadzalika kullu ilmil ghaib. Seperti itu pula setiap ilmu ghaib. Ya, setiap ilmu ghaib wa umur akhirah dan perkara-perkara akhirat wa umur qabr dan perkara-perkara yang berkaitan masalah kuburan kulluha min ilmil ghaib semuanya termasuk ilmu ghaib la nata, la natadakhal illa hasbad dalil. Kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh ikut masuk kecuali apa? sesuai dengan dalil. Oh ya, paham insyaallah ya. Wala nata'adda al-adillah dan kita tidak boleh melampaui batasan dalil. Paham belum? Masalah asma sifat dalil landasannya. Perkara akhirat dalil. Perkara-perkara dalam alam kubur dalil. Karena itu semuanya masuk dalam perkara gaib. Kita nggak boleh memastikan. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada orang berbondong-bondong ke kuburan, bawa bunga, bawa air satu tangki. mam ya? Untuk apa, Pak? Untuk disiramkan situ biar penduduk kuburan pada dingin katanya. Allah musta'an. Mereka mengira kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia, keliru. mam ya? Bunga ditaburkan untuk, untuk apa, Pak? Bukankah dulu Rasulullah pernah menancapkan katanya? Menancapkan apa? Menancapkan pelepah korma. Ditancapkan akhirnya Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum, nam eh Semoga Allah Taala memperingan adabnya selama apa? Selama masih basah, selama belum kering. Dikiaskan dengan bunga, Kan? bunga ditaburkan biar apa? Biar adabnya ringan katanya. Kita katakan nggak bisa. Itu khusus Rasulullah. Kenapa khusus? Karena Rasulullah tahu dapat wahyu dari Allah Taala kalau di dalam kuburan itu ada orang yang diadab. Lah kita tahu dari mana? Kita tahu dari mana kalau diadab atau tidak? Nggak tahu kan? Kalau ke kuburan cukup ziarah saja, doakan mereka cukup. Nggak perlu neko-neko enggak eh? nggak perlu apa? Panjang lebar bawa bunga, bawa air, disiram, kemudian apa? Ya, disiram kita berbunga di atasnya biar ringan adabnya, disiram air biar dingin. Itu berarti pikirannya apa? Alam kubur sama dengan alam dunia. Beda. Beda para kalau Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Cukup kita apa? Mendoakan penduduk kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Cukup mudah. Faham ya? Na'am barakallahu fikum enggak perlu pakai bawa bunga, bawa air, enggak perlu. Na'am barakallahu fikum. Bawa tangkul boleh enggak bawa tangkul? Bawa tangkul, bawa arit boleh enggak andola? Boleh. Untuk bersihkan sekelilingnya kan? Bersihkan rumput-rumput yang ada enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak masalah. Tapi kalau bunga sama air tadi itu dengan anggapan bahwasanya biar dingin, biar apa adabnya ringan itu tidak diperkenankan karena perkara ghaib, perkara ghaib semuanya apa? Semuanya harus berlandaskan dalil. Naam. Kita lihat atas lagi kalamnya Al-Imam Ahmad yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di atas itu. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wala na'lam kaifa kunhu dzalik illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa Qur'an, Quran, Allah. Dan kita tidak mengetahui bagaimananya bentuknya, hakikat kenyataan nama dan sifat kecuali dengan kecuali dengan apa? membenarkan Rasul dan menetapkan kecuali dengan pembenaran Rasul dan penetapan dalam Al-Qur'an. Kita nggak bisa. Allah Taala punya tangan, punya tangan. Bagaimana tangannya ya? Mikirkan, bayangkan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak bisa Kenapa nggak bisa? Karena Rasulullah dan Allah Taala sendiri tidak menyebutkan hakikatnya. Paham ya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat suatu perkara, nama dan sifat kecuali Allah Taala yang tahu. Kita nggak tahu hakikatnya, yang tahu hanya maknanya dan juga sifatnya. Mau salah? Nah, kalau fikum seperti itu. Perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita membayangkan. Kenapa kok tidak boleh membayangkan? Sudah kita lewati dulu. Bayangan manusia itu tidaklah melahirkan kecuali dua perkara Paham ya? Apa dua perkara? Contohnya gini. Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Tangannya bagaimana ya? Bayangkan dia, Bayangkan. Anak enggak anak enggak nyuruh atau bayangkan ya. Ini maksudnya contoh aja. Bayangkan, bayangkan, bayangkan. Akhirnya bayangan ini nanti muncul memunculkan dua perkara. Pertama, bayangkan tangan Allah Taala serupa dengan makhluk. Kedua, bayangkan tangan Allah Taala nan serupa dengan suatu benda yang enggak ada wujudnya. Paham ya? Suar ini muter-muter wah banyak sekali nggak ada wujudnya atau akhirnya ujung-ujungnya menyerupakan dengan makhluk. Nah, terus bagaimana caranya? Nggak usah dibayangkan. Untuk kaifiyah wallahu a'lam cukup sudah gitu loh. nggak usah panjang lebar. Kadang orang-orang ahli bid'ah dalal seperti itu keadaannya. Al-falasifah, ahlu filsafat, ahlu kalam, bayang-bayangkan, eh, mikir-mikirkan itulah yang bikin stres seperti itu. Sebenarnya simpel sebenarnya. Punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Tangan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Selesai. Sudah. Nah, ditutup di situ aja. Naam. Kita lihat syarahnya bawah itu, qala asy-syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, la na'rifil kaifiyah. Kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Bagaimana bentuknya kita enggak tahu. Allah Taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Turunnya bagaimana? Wallahu a'lam. Selesai. Naam. Kita lihat Nahnu na'riful ma'na, Masya Allah. Kita tahu maknanya. Makna turun itu apa? Makna turun? Turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nuthbituhu dan kita menetapkan maknanya, maknanya harus. Kenapa kok harus? Karena kalau kita menghilangkan maknanya berarti kita mencocoki kelompok sesat dari kalangan siapa kemarin? Esan Mufawwidhah kelompok sesat dari kalangan al-mufawwidah yang mereka menyerahkan maknanya kepada Allah taala. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Allah musta'an. Ahlu sunnah maknanya menetapkan wallahu a'lamnya bagian kaifiyah. Paham belum? Bedakan itu ya. Mufawwidah mengatakan Allah taala punya tangan atau tidak. Kata mereka punya tapi kosong dari makna katanya. Lah terus bagaimana kosong dari makna? Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Itu keliru. Ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat dan menetapkan makna di dalamnya. Makna tangan itu ya tangan hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu tanamkan di benak kita semuanya. Karena kalau kita nggak gitu nanti bingung gitu loh. Bingung. Nah, kita lihat. Lakin la na'rif kaifiyatal asma wa sifat, tapi kita tidak mengetahui hakikat bentuknya, kaifiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Faham belum? Karena apa kemarin kaidahnya? Sama nama itu tidak mengharuskan sama zatnya sehingga nggak bisa kita bayangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita bisa bayangkan sesuatu itu karena sudah pernah melihat zatnya. Kalau belum pernah melihat zat sesuatu, pasti antum nggak bisa bayangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya Contohnya apa contohnya? Nah, barakallahu fikum. Nam ada madu nan madu kaliandra. Madu kaliandra antum nggak pernah mencium baunya, nggak pernah melihat juga, nggak pernah kenalan juga, nggak pernah merasakan, nggak pernah nggak pernah beli juga. Madu kalian itu bagaimana ya? Antum langsung mensifatkan bisa nggak kira-kira? Nggak bisa karena nggak belum belum pernah mencium, belum pernah melihat, belum pernah berjumpa, belum pernah apa? merasakan juga, nggak tahu apa itu kaliandra. Nggak bisa mensifati. Tapi kalau orang sudah pernah berjumpa dengan madu kaliandra, kaliandra ini, assalamualaikum dan pernah merasakannya, pernah beli, dia akan bisa mensifati. Oh warnanya itu agak kekuning-kuningan. Rasanya itu masya Allah enak. Baunya sedap dan wangi. Contohnya gitu contohnya ya. Bukan promosi ya. Allah Contohnya gitu contohnya. Maksudnya bagaimana orang itu bisa gambarkan karena pernah menjumpai zatnya. Paham ya? Kita nggak bisa menggambarkan Allah Ta'ala karena kita belum berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah mengimani. Mengimani Allah Ta'ala punya nama dan sifat. Kita tutup yang terakhir ini karena ini adalah undang-undangnya dan juga patokannya barometernya. Walidzalika lamma qala rajulun lil Imam Malik, oleh karena itu tatkala ada orang berkata kepada Imam Malik, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah, ada orang berkata kepada beliau, ar wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ada orang tanya, "Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya?" katanya. Orang yang bertanya itu. Allah musta'an. Yas'aluhu anil kaifiyah. Orang itu tanya tentang bagaimana istiwanya, bentuknya kayak apa. Dijawab oleh Imam Malik. Tapi sebelum jawab beliau sempat apa nundukkan kepala. rokol Imam Malik rahimahullah taala, beliau menundukkan kepalanya gini. Summa rafa'a ra'sah, kemudian angkat kepalanya. Waqat 'alathu ruhadha yakni al arab Sungguh telah naik keringatnya. Beliau keluar keringat banyak sekali. Kenapa? Hayaan minallah. Malu malu terhadap Allah Taala dan pertanyaan tadi itu. Kok orang itu lantang nanya gitu loh. Bagaimana istiwanya malu gitu untuk menjawabnya. Karena yang tanya bagaimananya, bentuknya gitu ya. Fakal akhirnya beliau menjawab istiwa ma'lum. Al istiwa ma'lum. Istiwa itu dari ketahui maknanya. Maknanya apa sih? Al-ulu wal irtifa', meninggi di atas. Paham ya? Nah, adapun definisi al-ulu wal istiqrar, istiqrar ini Nah, ya, sebagian para ulama mengkritik karena apa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mungkin apa? negatif maknanya. Sehingga yang tepat adalah al-ulu ala wartafa'a, istawa ala wartafa'a, tinggi di atas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Bentuknya majhul, enggak diketahui. Enggak diketahui oleh siapa? Enggak diketahui oleh kita. Ya, na'am. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani itu wajib. Beriman tentang istiwanya Allah Taala wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaan tadi itu tentang bagaimana istiwanya bid'ah. Akhirnya beliau marah. Wa ma araka illa rajulun su. Aku tidak memandang dirimu kecuali kamu itu lelaki jelek. Paham ya? Summa amara bihi, kemudian beliau merintahkan untuk orang tersebut fa ukhraj minal majlis. Akhirnya orang tadi dikeluarkan dari majlisnya. Kenapa dikeluarkan? Khawatir nanti membisik bisiki atau khawatir dengan pertanyaan tadi membuat yang lainnya itu pada bingung dan juga kena syubhat. Paham ya? Imam Malik menyuruh dia apa? Agar dikeluarkan dari majelisnya. Syahidnya barakallahu fikum, patokan ini jangan sampai terlupakan. Semua nama dan sifat patokannya tadi itu. Kalau ada orang tanya, Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan enggak? Punya. Tangannya bagaimana? Bagaimananya kita nggak tahu. Paham ya? Mengenai tangannya maknanya sudah maklum. Mengiman tentang tangan wajib. Pertanyaanmu bid'ah, keluar sana. <laughs> Contohnya gitu contohnya. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin